Jalan sing nikmat niku dalan sing pripun? Jalan yang nikmat itu bukan jalan yang enak. Jalan yang nikmat itu enggak harus jalan yang lurus, mulus, alus, enggak. Nikmat itu bukan yang enak. Sudah sering saya sampaikan, nikmat sama enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Halo. Saya sering mencontohkan ibu dicubit, dijiwit secara objektif sakit apa sakit? Sakit wong dicubit toh. Tapi secara subjektif tergantung siapa yang nyubit. Mulane dijewit iku loro, tapi kadang-kadang terasa nikmat. Betul? Kapan Pak? Dicubit terasa nikmat? Ketika ada rasa cinta Iya kan? Kalau yang nyubit orang yang dicintai, ya sakit tapi terasa nikmat. Nampak nganti siwelnya radio diobati kok, malah disiset ya, seret, hmm. kenang kenangan gitu. Mari dicubit areke. Walau dicubit, neng mesti nyanyi tapi cubitnya sayang oh Winter kau nyanyi gue walau digigit mesti kau nyanyi ngono tapi gigitnya sayang mesti iso nek aku gak pati iso soalnya kau kan mantan pengamen Oke, okay, Ibu. Ibu <clears throat> hamil niku payah nopo payah sayah nopo saya kesel nopo kesel kesel tapi tergantung sing dikandung anaknya siapa kalau yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat malah dipamer-pamer ke lewat nongarpe tanggane <laughs> padahal yo gak kudu muntah <laughs> masuk angin tadi, dek enggak mbak aku meteng malah bangga mulane wong wedok seneng pamer orang melok <clears throat> makaryo itu pamer-pamer ke itu yang kerja keras maksimal kan wong lanang tuh tapi begitu berhasil sing mamerno wong wedok begitu ini ya melaku weteng ya dimonyol no. <clears throat> maka saya sering kritik itu ketika wanita hamil subhanallah banyak teman-temannya yang datang sambil mengelus-ngelus perutnya selamat ya mbak atas kehamilannya tapi kan nggak pernah ada yang datang ke suami sambil mengelus-elus dan mengucapkan sukses atas kerja kerasnya nggak ada ini filosofinya apa orang itu cenderung melihat pada pencapaian dan hasil tanpa melihat kerja keras Saya nyambut gaya ora patek dihargai tapi hasilnya sing pati sing di sing di sing di sing ditontok lah ngono to roto. maka banyak orang yang melupakan jasa kerja keras kurang dihargai orang lebih melihat pada hasil dan pencapaian Duh, hamil itu payah bu tapi ketika yang dikandung anak suami yang dicintai nikmat tapi lah sing dikandung anak urunan hasil arisan jadi bine bin rame-rame uh sulit menyembunyikan wajah arek pacaran misalnya ya umpama kok pacaran nih oleh kan pacaran itu nggak boleh kan coro jowo yo ya, orang duwe sopan coro agomo yo ya dosa Mulane bu putrine aja katik diijini pacar-pacaran nggih. Wong pacaran iki asline mek tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Dehemu kok gak enak modele. Iya bener, hanya tukar menukar kepalsuan, kemunafikan dan kebohongan. Saya paling nggak percaya kalau ada orang pacaran bilang aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang ku mau Belgedes paling rangandel kalau di dadamu ada panu aku tahu dan di selakanganku ada palu engkau pun tahu karena aku tahu apa yang ada di hatimu engkau pun tahu apa yang ada di hatiku sehingga aku tahu apa yang kau mau engkau pun tahu apa yang kau mau preketek mau pacaran nih menggolek pacar gak golek buju, gak golek judu. mulane arek golek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi jodoh buktikan sendiri kalau nggak percaya lek pinter dadi pacar mesti bodoh dadi judu. Pinter ya omong dadi pacar toh dadi ana bojo bodoh aku bisa cerita ngene soalnya aku wis pengalaman dulu waktu aku masih muda pacarku lumayan banyak Loh, artinya yang seneng sama aku lumayan banyak Loh, memang aku nggak tampan sih tapi kan rodok manis lumayan banyak santri-santri putri yang seneng sama aku iya tapi ya ndak ada yang saya jadikan istri ndak ada yang saya jadikan jodoh bojo karena saya yakin nek pinter dari pacar mesti bodoh dari bojo yang sekarang jadi istri saya nggak pernah saya pacar belas tapi begitu tadi bojo pinter deh cak gaya apa iso saya rasem sama guyune kok gak enak saya maksudnya gaya masak kare asem lode pinter sorry pikiranku bersih gak kaya pikiranmu serang genah Mulane aja kathek pacar-pacaran. Oke, saiki aku takon, umpama ana arek pacaran, bayangkan kembali muda, bapak cowok keren muda, ibu cewek cantik walaupun wis mengkeret saiki ya, ya Mbah ya. Bayangke mawon, umpama tepak pacaran, diajak lunga, diajak pergi boncengan. Bapak yang bonceng, ibu yang dibonceng. Terus ada dua jalan yang yang yang yang ada di depannya dipilih oh yang siji jalannya enak siji jalannya gak enak yang siji jalannya enak alus mulus lurus ke padang jinglang sing siji jalannya gak enak menggak menggok munggah mudun gerun jalan peteng pisan kira-kira ibu jaluk lewat jalan sing pun ibu, bapak-bapak milih lewat jalan sing pun pak Lopo aku gak milih jalan sing enak mau gak nikmat jalannya sih enak lurus halus mulus padang jinglang enak jalannya tapi gak nikmat sing munggah mudun dalane menggak menggok geronjalan peteng-peteng dalane gak enak tapi nikmat wis geronjal kan iso dul dul ya apa kan ngono makanan yang di restoran mewah sama makanan yang di tengah sawah itu umumnya larang sing pundi larang di restoran enak yang di restoran betul tapi lek dimakan lebih nikmat yang mana nikmat yang di tengah sawah sampean umpama diundang loro-loro nih yo ya diundang no restoran yo ya diundang no tengah sawah waktune bareng milih sing di hmm, katrok